Kita menjaga dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya salat-salat yang wajib. Demikian pula kita memperbanyak salat-salat yang sunnah. Kita sudah menyebutkan tadi ada dua solat sunnah yang tidak ditinggalkan oleh Nabi saw baik di waktu safar ataupun di waktu mukim, yaitu solat witir dan dua rakaat sebelum fajar. Ya. Demikian pula kita sudah menyinggung pembahasan mengenai solat malam yang hendaknya dilakukan oleh seorang hamba dengan sungguh-sungguh khususnya di 10 awal dari bulan Dzulhijjah ini. Demikian pula dengan salat e, rawatib. Ya. Sunnah-sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam barang siapa yang menjaganya maka dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di dalam surga. Dan itu ada 12 rekaat. Ya, jumlahnya semua ada 12 rekaat. 4 rekaat qoblat zuhur, 2 rekaat ba'da zuhur, kemudian 2 rekaat ba'dal maghrib, 2 rekaat ba'dal al-isya dan dua rakaat qabla al-fajr. Ada dua belas rakaat. Maka ini hendaknya lebih kita jaga di sepuluh awal dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, di samping keutamaannya sangat besar, bahkan Allah tabaraka wa taala menjanjikan untuk membangunkan surga bagi barang siapa yang menjaganya. Membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga bagi barang siapa yang menjaganya. Nah, demikian pula dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Sunnah al-wudhu, ba'dal wudhu, dua rakaat. Ya, atau dua rakaat tahiyatul masjid. Setiap kita keluar dari masjid kemudian masuk lagi kita melaksanakan sholat dua rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli ركعتين. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Nah, ada sholat duha. Ya. Sholat-sholat sunnah hendaknya dia jaga. Ya. Bahkan dia bisa pula melaksanakan sunnah yang tidak terkait dengan sebab, tidak terkait dengan waktu maupun tempat, yaitu yang diistilahkan dengan sunnah mutlakoh. Ya, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, sebanyak mungkin yang dia bisa. Ya, dan perbanyaklah salat-salat sunnah itu di sepuluh awal dari bulan Dzulhijjah ini karena pahalanya besar di sisi Allah Tabaraka taala. Nah, Kemudian yang berikutnya adalah asyam. Asyam berpuasa. Melaksanakan puasa. Dalam hal puasa ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berpuasa sembilan hari Zulhijjah Dari awal sampai sembilan Zulhijjah. Nah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan yang selainnya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'adil hijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa sembilan hari hijjah Kemudian hari Ashura, kapan hari Ashura? Hari Ashura itu kapan? Ya, tanggal 10 Muharram. Dan tiga hari dari setiap bulan. Tiga hari dari setiap bulan. Ya, maka seorang bisa pada setiap bulannya berpuasa pada ayam lebih hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 Hijriyah pada setiap bulannya. Ini yang paling utama. Ya. Kalau dia tidak bisa melaksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 Hijriah, dia boleh eh, dia boleh melaksanakan pada awal bulan ataupun akhir bulan tiga hari pada setiap bulannya. Tiga hari ini seolah-olah dia berpuasa sebulan penuh. Karena satu kebaikan dilipat gandakan dengan sepuluh kali lipat. Maka tiga hari ini nilainya seperti tiga puluh hari. Jadi seolah-olah dia berpuasa dengan sebulan penuh. Hendaknya kita menjaga puasa-puasa yang seperti ini. Ya. Khususnya apa yang disebutkan di awal hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sembilan hari Dzulhijjah mulai dari hari yang pertama. Ya. Kalau kita bisa melaksanakannya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 baik. Ya. Atau kapanpun kita bisa, kita berpuasa sebanyak mungkin pada bulan pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Kapanpun kita bisa. Nah, berpuasa karena pahalanya besar di sisi Allah tabaraka wa taala amalan soleh pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini nilainya lebih besar, lebih utama, lebih dicintai oleh Allah ya, lebih dicintai oleh Allah dibanding pada hari-hari yang lainnya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menganggap bahwa sunnahnya berpuasa pada 9 hari daripada Dzulhijjah ini dari hari-hari awal Hijjah ini kata beliau mustahab istihbaban syadidan ya. hukumnya mustahab dengan sangat disunnahkan sekali ya. atau dengan istilah lainnya bisa dikatakan sebagai sunnah muakkadah nah demikian pula masih terkait dengan masalah puasa. Ada puasa yang sangat mulia yaitu puasa puasa yang diistilahkan dengan puasa Arafah pada tanggal 9 dari Zulhijjah. Pada tanggal 9 dari Zulhijjah. Nah, dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim siyamu yaumi arafah eh, ihtasib ala Allah atau uhtis uhtusiba ala Allah siyamu siyamu yaumi arafah uhtusiba ala Allah ayyukaffira ayyukaffira sanata allati qablahu wallati ba'dah 6 Puasa pada hari Arafah itu dihitung di sisi Allah, ya, pahalanya dianggap di sisi Allah, bisa menghapuskan dosa-dosa antara tahun yang sebelumnya dan tahun yang setelahnya. Tahun yang sebelumnya dan tahun yang setelahnya. Berarti pahalanya besar sekali bagi orang yang berpuasa pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 dari Hijjah. Nah, dan berpuasa pada tanggal 9 daripada Zulhijjah ini tentunya masing-masing wilayah mengikuti ru'yahnya sendiri-sendiri menurut pendapat yang paling kuat sebagaimana pada ru'yah masuknya bulan Ramadan atau keluarnya bulan Ramadan ya tidak terikat dengan orang-orang yang haji wukuf di Arafah oleh karena itu kita mengikuti apa yang diumumkan oleh pemerintah kita untuk memulai puasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan wilayah kita. Nah, karena pendapat satu matlak adalah pendapat yang kurang kuat. Ya. Yang kuat adalah pendapat bahwa masing-masing wilayah mempunyai ru'yahnya sendiri-sendiri. Dan demikian pula wilayah-wilayah yang, ber, yang berada di sekitarnya yang masih satu jangkauan matlak. Oleh karena itu, kita berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan tempat kita masing-masing dan ini termasuk yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, Maka dengan demikian berarti kita melaksanakan salatul Id juga mengikuti wilayah kita masing-masing. Ya. Tidak mengikuti Saudi Arabia. Nah, Khwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa tadi keutamaan berpuasa pada tanggal 9 Hijjah Dihapuskan dosanya pada tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Saya ulangi hadisnya yang kita baca tadi, ya, lafadznya dari Abi Qatadah. Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah itu aku mengharapkan pahala atas Allah. Aku mengharapkan pahala atas Allah bahwa semoga Allah mengampuni dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya dan juga dosa-dosa pada tahun yang sesudahnya. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, makna pengertian daripada hadis ini yukaffir dzunuba shaimihi fis sanatain. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa mereka para ulama mengatakan makna daripada hadis ini bahwa Allah mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa orang yang berpuasa pada hari itu yang terjadi pada dua tahun tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Wal muradu biha as-saghair. Yang dimaksudkan dengannya adalah dosa-dosa yang kecil. Wa hadza yushbihu takfir al-khataya bil wudu Ini menyerupai penghapusan kesalahan-kesalahan dengan air wudu. Nah, jadi bukan pengampunan dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu harus bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang daripadanya, maka kami akan hapuskan dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kalian. Nukafir ankum sayyiatikum. Kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Yaitu yang dimaksud adalah dosa-dosa yang kecil yang kalian perbuat. Tapi syaratnya apa? Dijauhi dosa-dosa yang besar. Nah, maka hadis-hadis yang seperti ini ya, yang dimaksudkan dengan pengampunan dosa adalah dosa-dosa yang kecil. Ya, selama kita menjauhi dosa-dosa yang besar, menjauhi dosa-dosa yang besar. Baik. Kemudian kata beliau, fa illam takun hunaka saghair yurjat takfifu minal kabair. Kalau tidak ada dosa-dosa kecil, maka diharapkan adanya keringanan untuk dosa-dosa besar. Artinya diringankan. Ya. Bukan dihapuskan sama sekali, paling tidak diringankan. Ya. Karena untuk dihapusnya dosa besar apabila seorang bertaubat kepada Allah Tabaraka taala. Nah. Fa pun yakun rufi'at darajat. Kalau tidak ada, kalau tidak juga demikian, maka rufi'at darajat, diangkat derajat-derajatnya. Jadi ada tiga kemungkinan. Pertama diampuni dosa-dosa yang kecil. Ya, kalau tidak ada dosa-dosa yang kecil, diringankan dari dosa-dosa besar. Kalau juga tidak, karena dia menjauhi dosa-dosa yang besar, maka diangkat derjatnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dalam Syarah Sahih Muslim. Nah, Kemudian Al-Mubarak Furi rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam Tuhfatul Ahwazi kata beliau fa in qila kaifa yakunu ay yukaffira as-sanata allati ba'dahu ma annahu laysa lirrajuli dhanbun fi tilka as-sanah qila ma'nah ay yahfazahu Allah ta'ala min adh-dhunubi fiha wa qila ay yu'tiyahu min ar-rahmati was-sawad was-sawabi qadran qadra ayyakuna ka kaffaratis sanatil madiyah was sanatil qabilah idza ja'at wattafaqat lahu dhunub. Nah, sekarang masalahnya bagaimana dikatakan bahwa akan diampuni dosa setahun yang berikutnya. Sementara dia belum melaksanakan dosa. Apa yang mau diampuni? Ya. Ini seolah-olah iskal. Ya. Bagaimana akan diampuni dosa yang sesudahnya sementara dia belum berbuat dosa? Ya. Dia belum berbuat dosa. Apanya yang mau diampuni? Nah, diterangkan oleh Al-Mubarak Furi rahimahullah, ya. Di antara para ulama ada yang menjawab maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari perbuatan-perbuatan dosa untuk tahun yang berikutnya sehingga dia tidak berbuat dosa itu. Nah. Ada pula yang menjawab di kalangan para ulama bahwa dia diberi rahmah, diberi pahala oleh Allah senilai seperti pengampunan dosa yang akan terjadi pada tahun yang berikutnya. Nah, maka dengan demikian tidak ada iskal. Ya. Oleh karena itu, khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah keutamaan dari puasa pada hari Arafah. Ya, diampuni setahun yang sebelumnya dan setahun yang sesudahnya. Tapi ingat, ingat bahwa pengampunan dosa apa saja yang telah diperbuat oleh seorang hamba dan apa saja yang akan diperbuatnya sepanjang hidupnya itu hanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai dijadikan kaidah di kalangan ahlul ilm ya kalau ada kalau ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa amalan tertentu bisa menghapuskan dosa yang telah lampau dan dosa yang akan datang maka sudah diketahui hadis itu adalah dhaif, lemah, bahkan palsu. Kenapa? Karena jaminan yang seperti ini adalah keistimewaan yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Riyadhus Salihin. Nah, makanya banyak di dalam hadis-hadis jaminannya adalah pengampunan dosa yang telah yang telah lampau seperti misalnya dalam puasa Ramadan man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi Barang siapa yang puasa Ramadan, maka diampuni dosanya yang karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lampau. Nah, nah kalau hadis ini lafadznya beda. Bukan diampuni yang telah lampau dan yang akan datang, bukan. Setahun sebelumnya dan setahun yang berikutnya. Nah, itu pun ada iskal bagaimana diampuni dosa setahun berikutnya sementara dia belum memperbuatnya dia belum melakukannya, maka dijawab ada dua jawaban tadi. Ya, bisa dikatakan bahwa dia diberi taufik, ya, dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa pada tahun yang berikutnya. Ya. Ada pula yang menjawab di kalangan para ulama bahwa dia diberi rahmat, diberi pahala oleh Allah seukuran seperti penghapusan dosa yang akan terjadi pada tahun yang akan datang. Nah, Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini as-saum, ya, berpuasa. Demikian pula pada hari itu ada keutamaan di antara 10 10 hari awal dari bulan hijjah ada keutamaan mada? Yaumun Nahr, ya. Yaumul Adha. Ya. Hari yang diistilahkan dengan uh, hari penyembelihan. Ya, Yaumun Nahr. Sebutkan dalam Sahih Sunan Abi Daud dari Abdullah bin Qurt dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr." Sungguhnya seagung-agungnya hari di sisi Allah adalah hari penyembelihan. Ya. Nah, yaumun yaumul qar. Ya, kemudian hari al-qar yaitu hari yang hari yang setelah dari hari an-nahr tersebut ya, pada tanggal 11 dari Zulhijjah. Baik. Dan kenapa disebut dengan hari hari an-nahr? penyembelihan adzabah karena di sana disyariatkan disunnahkan untuk menyembelih korban maka di antara amalan yang mulia pada hari ini adalah kita bersedekah dengan harta kita untuk menyembelih korban ya bahkan pernyataan Allah tabaraka wa taala fasalli li wanhar maka salatlah engkau dan menyembelihlah ini yang dimaksud Salatlah engkau dan menyembelihlah artinya salat laksanakanlah salat raya, salatul Id. Kemudian menyembelihlah artinya sembelihlah kurban. Setelah itu. Nah. Apa hukumnya menyembelih kurban? Para ulama khilaf. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah menyatakan bahwa hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Tetapi yang kuat adalah madhab jumhur ahli ilm bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, karena hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala hilalu dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhi falyumsik an azfarihi wa ash'arihi. Ya. Apabila telah masuk hilal dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih kurban, maka hendaklah dia menahan diri dari kuku-kukunya dan rambut-rambutnya. Maka kata para ulama, pernyataan man arada, eh, pernyataan wa arada ahadukum Pernyataan wa arada ahadukum dan salah seorang di antara kalian menginginkan. Kalimat ini tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sesuatu yang wajib. Ya. Kalau sesuatu yang wajib, pastilah kalimatnya perintah. Ya. Kalau pernyataannya barang dan barang siapa yang menginginkan di antara kalian atau dan apabila salah seorang di antara kalian menginginkan menunjukkan bahwa hukumnya adalah sunnah saja. Tapi ditekankan sunnah muakkadah. Ya. Maka inilah yang kuat insyaallah taala bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Terutama bagi orang-orang yang mampu maka hendaklah dia menyembelih kurban dan hendaknya kita menyembelih kurban itu jangan diwakilkan. Bukan tidak boleh, boleh. yang mewakilkannya kepada orang lain boleh, silahkan. Tetapi yang utama al-afdal adalah kita menyembelihnya dengan tangan kita sendiri karena ini ibadah, ya. Ingat ketika kita menyembelihnya sama seperti kita kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah yang lainnya. Pendekatan diri kepada Allah. Ingatlah ketika kita menyembelihnya, kita sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Di mana kita menyerahkan penyembelihan, penumpahan darah itu hanya untuk Allah saja. Ini kesempurnaan tauhid. Ya. Maka yang utama adalah kita menyembelihnya dengan tangan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana katsirus wa katsir dzabh. Beliau dahulu alaihi salatu adalah orang yang banyak salatnya, banyak menyembelihnya. Ya, banyak salatnya dan banyak menyembelihnya. Jadi ya sembelih dengan tangan kita sendiri itu yang lebih utama. Enggak berani ustaz lah. Kok gak berani? Ya. Semaput saya kalau lihat darah. Waduh. Ya tahan dulu semaputnya nanti kalau udah nyembelih baru semaput. <laughs> nah. Jadi yang utama adalah kita menyembelih dengan tangan kita sendiri. Ya. Apabila kita mampu berkorban, sembelihlah dengan tangan kita sendiri ya. Dan satu ekor kambing cukup untuk seseorang dan ahli baitihi untuk keluarganya. Nah, demikian pula satu bagian dari seekor sapi atau seekor onta cukup untuk dia dan keluarganya. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah dengan kambing. Nah, bagiannya sendiri terpisah untuk dia dan untuk keluarganya. Taib. Kemudian eh, bagaimana kalau dia menyembelih untuk keluarganya yang sudah meninggal. Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah menganggapnya itu diperbolehkan karena bahagian dari sodakoh dan dan dan sodakoh untuk orang yang sudah meninggal boleh. Ya, mengatasnamakan orang yang sudah meninggal diperbolehkan. Tapi saya lebih cenderung kepada apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Maka ini yang lebih utama. Ya, karena Nabi tidak melakukannya. Ya, kalau seandainya Nabi melakukannya, lain hukumnya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, kalau ingin melakukannya, bisa saja beliau melakukannya untuk orang-orang yang beliau cintai yang telah meninggal, untuk Khadijah, atau untuk yang selainnya. Al-Muhim, وخير الهدي هدي Muhammadin, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lagi pula orang-orang yang sudah meninggal itu dia telah disembelihkan kurbannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau ketika menyembelih beliau mengatakan hada anni wa an ummati. Ini dariku dan dari umatku. Termasuk di dalamnya siapapun dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tamam. Jadi, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini e, mengenai penyembelihan. Demikian pula akhir dari hari penyembelihan itu menurut pendapat yang paling dekat insyaallah pendapat kebanyakan para ulama adalah sampai hari akhir dari ayam at tashriq Ayam at tashriq Nah, 11, 12 dan 13 Zil Hijjah. Baik. Demikian pula termasuk amalan yang hendaknya kita perbanyak di sepuluh hari awal daripada bulan Zil Hijjah ini adalah banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, "Wa amma istihbabul ikthar min adz-dzikri fiha, faqad dalla 'alaihi qaulullah 'azza wa jal, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat." Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28. Adapun mengenai disunnahkannya memperbanyak zikir pada 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah itu telah ditunjukkan oleh firman Allah Azza wa Jal pada surah Al-Hajj ayat yang ke-28 dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu yaitu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ya, banyak berzikir kepada Allah dengan at-tahlil. Apa itu at-tahlil? Nah, la ilaha illallah. At-takbir, Allahu Akbar. At-tasbih. Ya, mengucapkan subhanallah. Nah, perbanyaklah mengucapkan eh, zikir-zikir uh, kepada Allah Azza wa Jal khususnya uh, apa yang tadi telah kita sebutkan dan ini dilakukan mulai dari hari pertama bulan Dzulhijjah ya hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari terakhir detik terakhir dari ayam at-tasyrik. Nah, dari awal masuknya bulan Dzulhijjah banyaklah kita berzikir kepada Allah. Ya, mengencangkan suara khususnya dengan takbir. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya atau seperti uh, yang datang dari as-salaf dari sebagian as-sahabah tentang lafaz at-takbir Taib disebutkan kana bin Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima Dahulu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu anhuma keluar ke pasar pada hari-hari 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Keduanya bertakbir sehingga manusia juga ikut bertakbir bitakbirihima dengan takbir keduanya. Nah, ini yang wah langka sekali kalau di tempat kita. Enggak ada ya. Nah, yang ada orang obral, obral jualan di pasar. Ya. Dan kalau ada yang mengamalkan ini bisa panjang urusannya. <laughs> bisa dianggap stres atau apa. Ya, kok ada orang takbir di pasar. Tapi ini yang dilakukan oleh as-sahabah seperti Abdullah bin Omar dan Abu Hurairah. Nah, ya kalau ada di antara kita yang bisa menghidupkannya, masya Allah. Angkat jempol deh untuk untuk yang bisa melakukannya. Ya, barangkali manusia juga akan mengikutinya nanti. Suatu saat mereka akan tahu. Ya, paling tidak di antara kita, ya kita apa sering bertakbir, ya mengumandangkan takbir. Nah, disebutkan pula wakana Umar yukabbiru fi qubbatihi bimina fayasma'uhu ahlul masjid fayukabbirun. Ya, demikian pula Umar dahulu beliau bertakbir di kubahnya di Mina lantas didengar oleh para ahlul masjid, ya, orang-orang ya, yang berada di masjid, sehingga kemudian mereka bertakbir karena mendengarkan Umar. Ya. Kemudian wayukabbiru ahlul aswak. Ya. Kemudian didengar oleh para ahlul aswak, orang-orang yang berada di pasar. Maka mereka pun bertakbir hatta tartajju mina takbiran sampai mina itu ber, bergoncang, bergetar karena takbir, bukan karena dangdut. Ya. Subhanallah. Nah. Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini dia. Ya. Kalau bisa dihidupkan luar biasa. Ya. Menampakkan syiar agama Allah Azza wa Jalla. Ini syiar. Ya. Syiar bagi kaum muslimin. Bertakbir pada hari-hari dari 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, sehingga menunjukkan betapa tingginya agama Allah dan memberikan kekuatan, semangat bagi kaum muslimin untuk meninggikan nama Allah. Ya. Juga menggentarkan hati-hati musuh dari kalangan orang-orang kafir. Ya, bayangkan kalau seandainya ya, kaum muslimin di pasar-pasar itu pada mengumandangkan takbir. Gemetar itu orang-orang kafir itu. Terkencing-kencing mereka di celananya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan mau jihad, ya takbir saja. Ya. Termasuk syiar agama Allah Azza wa Jalla. Atau mengumandangkan takbir seperti yang diriwayatkan dari sebagian as-sahabah. Ya, takbir semacam Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Seperti, seperti takbir kita ketika al Nah, seperti takbir kita ketika al Ya. Dan sebaiknya takbir itu dikumandangkan dengan semangat, dengan antusias. Ya. Bukan dengan melambai-lambai begitu kan? Mendendang-dendang Ya. Sedih, lesu, loyo. Allahu akbar Allah. <laughs> ya, Loh, ini syiar ya, yang menunjukkan ketinggian agama Allah tabaraka wa taala. Ya, menunjukkan kemuliaan, keagungan. Wa may yu'azzim Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka itu termasuk dari ketakwaan hati. Ya, diucapkan dengan semangat, dengan antusias. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Allah. nah, هكذا Taib ya kawan. jadi subhanallah kalau seandainya syiar ini dihidupkan 10 awal dari bulan Dzulhijjah sampai akhir ayam tasyrik. Nah, khususnya uh, pada hari Al-Id 10 Dzulhijjah dan ayam tasyrik dilakukan juga ba'da sholawat yang lima setelah sholat-sholat eh, yang lima waktu ba'da sholawat ya, di masjid-masjid ya dikumandangkan setelah sholat nah takbir-takbir ini tadi tapi dengan penuh semangat ya mengagungkan agama Allah tabaraka wa taala taib maka ini luar biasa sekali menunjukkan kemuliaan keagungan kehormatan yang ada pada Islam dan meninggikan agama Allah tabaraka wa taala taib ini memperbanyak zikir pada e, hari-hari tersebut ya, dengan takbir, dengan tahlil, dengan tasbih. Yang manapun kita bisa maka kumandangkanlah. Dan yang perlu diingat dalam hal zikir ini yaitu masing-masing orang berzikir dengan dirinya sendiri. Ya, dengan dirinya sendiri dikumandangkan, diangkat suaranya. Ya tanpa dikomando oleh satu orang dan diikuti oleh yang lainnya. Karena cara-cara yang seperti ini atau yang diistilahkan dengan zikir jama'i, kalau zikir jama'i yang dimaksud adalah dengan bentuk satu orang mengumandangkannya sebagai komando, kemudian yang lain mengikutinya setelah itu, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula oleh salaf. Ya, zikir jama'i yang tidak disyariatkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan zikir jama'i bahwa mereka berkumpul ya di satu tempat, kemudian mereka berzikir secara bersamaan masing-masing berzikir dengan dirinya sendiri. Ya, maka yang demikian ini di disyariatkan. Ya. Sehingga cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dihindari. Ya. Zikir-zikir jama'i yang justru menjauhkan kita dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga dengan demikian ketika kita banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala pada 10 hari awal dari bulan Zulhijjah ini semangat antusias untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah itu meningkat di dalam hati dan jiwa kita. Nah, dan juga akan mendatangkan ketenangan ala bizikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub Ya. Kemudian di antara amalan yang bisa kita perbuat yaitu bersodakoh Ya. bersodakoh Nah, al-iktsar minas sodakoh memperbanyak sedekah. Karena nilainya sedekah kita walaupun kecil akan dilipat gandakan berlipat kali ganda khususnya pada 10 hari dari bulan Dzulhijjah ini, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini. Nah, dalam momentum-momentum waktu-waktu mulia seperti ini, sodakoh adalah amalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Apabila di bulan Ramadhan beliau adalah manusia yang sangat dermawan bahkan diibaratkan seperti angin yang sedang berhembus kencang. Nah, dan tidak akan kurang harta apabila kita sedekahkan. Ya, mana kosot sodakotun min mal harta itu tidak akan kurang karena sedekah. Justru kita menabung di sisi Allah Tabaraka Taala Inilah yang sesungguhnya untuk diri kita, sedangkan yang kita simpan itu bukan untuk kita. Kalau seorang telah meninggal dunia, maka yang untuk dia adalah apa yang sudah dia sumbangkan di jalan Allah. Ya. Yang sudah dia belanjakan di jalan Allah. Adapun harta yang tadinya sudah dia kumpulkan sedemikian rupa sebanyak mungkin yang dia mencarinya siang malam, malam siang, ya, tunggang langgang, banting tulang, tulang banting, peras keringat, keringat peras, Ya. dengan segala daya upaya mulai dari yang kecil sampai yang besar itu semua dia tinggalkan untuk siapa? Untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Ya, kalau dia sudah meninggal, maka yang hanya untuk dirinya adalah apa yang telah dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang telah dia infakkan, dia sodakohkan pada hari-hari yang seperti ini. Maka kalau ada orang yang ingin sodako, ingin infak, ingin e, berbuat kebaikan, yang memberi kepada orang lain, apakah bentuknya hibah, wakaf, kemudian sodako kepada para fukara wal masakin, hadiah kepada orang-orang yang dicintainya, maka inilah hari-harinya. Karena nilai pahalanya di sisi Allah lebih besar. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana Allah sangat mencintai amalan soleh padanya dibanding dengan hari-hari yang lainnya. Nah, dan demikianlah masih banyak amalan-amalan kebaikan yang lainnya pada hari-hari ini yang perlu kita jaga. Ya, di antaranya seperti Quran Qur'anil Karim. kiraah Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Apabila kita mampu menghatamkannya dalam 10 hari ini bagus. Ya kalau tidak mampu ya Tiga hari satu kali khatam lah. Kalau nggak bisa sepuluh hari ya tiga hari lah. <laughs> Nah. dan tidak boleh cepat dari tidak boleh lebih cepat dari tiga hari. Karena bacaannya akan ngawur dan dia tidak akan mengerti dan memahami apa yang dia baca. Baik. Demikian pula selain membaca Al-Qur'an, mempelajari ilmu, taklim, sering ngaji, sering taklim, sering mendengar ilmu, baik dari rekaman atau dari kajian streaming ya atau hadir di pengajian ya ketika kita mampu hadir di pengajian jangan ngaji di rumah karena menghadiri majelis taklim itu lebih utama daripada kita mendengarkannya di rumah tapi kan materinya sama Ustaz Ustaznya itu juga bedanya yang, yang ini ngelihat yang itu nggak ngelihat ya bedalah ya Walaupun sama-sama materi kajiannya, kemudian ustadznya juga yang menyampaikan sama, tapi nilainya beda. Ya, keutamaan menghadiri majelis ilmu yang nilainya seperti majelis zikir yang dianggap sebagai riyadhul jannah, ya, taman surga yang ada di muka bumi. Ya, yang e, di antara keutamaannya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqrauna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Ya tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dan mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antaranya di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, wa haffathumul malaikah wa ghasyiathumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya, empat keutamaan ini tidak ada pada orang yang belajarnya di rumah melalui rekaman atau melalui streaming atau melalui media yang lainnya. Ya. Yaitu turun kepada mereka ketenangan. Mereka dikelilingi oleh malaikat yang Allah itu mempunyai malaikat-malaikat khusus yang selalu mencari majelis-majelis zikir yang mereka duduk padanya sampai selesai. Ya. Kemudian mereka juga diliputi oleh rahmat dan Allah menyebut-nyebut mereka dengan sanjungannya di sisi para malaikat yang ada di sisinya. Nah, maka selama kita bisa menghadiri majelis taklim, khususnya di 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini sering taklim. Ya. Nah, sering taklim, sering hadiri kajian. Kalau tidak ada jadwal kajian, buat jadwal kajian. Ya. Enggak ada ustadznya, cari ustadznya biar bisa ngaji. Nah, ustadznya kan nggak selalu mesti harus yang eh, apa wah kalau nggak ustadz fulan nggak mau lah ngaji ah. Kenapa nggak enak? Kenapa nggak enak? Nggak lucu. Nah, itu lain lagi kan begitu. Ya. Sama siapa saja antum bisa taklim taklim walaupun mungkin hanya satu dua orang ya. Dengan walaupun tidak ada ustadz dengan santri. Apalagi antum yang hidup di yang hidup di lingkungan pondok ya perbanyak untuk duduk di majelis taklim walaupun hanya satu dua orang ya, atau atau hanya sekedar apa membahas suatu pembahasan di masjid dengan seseorang dengan santri atau di antara ikhwan yang punya ilmu apa yang dia bisa diajarkan kepada saudaranya ya, memperbanyak majelis taklim hadir di eh, majelis ilmu muzakarah ilmu membicarakan ilmu menyampaikan ilmu Ya, demikian pula memperbanyak al-istighfar, yang minta ampun kepada Allah. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sehari beliau meminta ampun dan bertaubat kepada Allah sebanyak 100 kali. Dalam sebagian riwayat disebutkan 70 kali. Taib. Demikian pula birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, yang selama ini kita mungkin kurang dalam memperhatikan orang tua kita, 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah ini kita tingkatkan bakti kita. Kita tingkatkan bakti kita. Biasanya kalau di rumah ya bagi yang masih bujang misalnya masih tinggal dengan orang tua di rumah biasanya nggak pernah bersih bersih rumah 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini masya Allah rumahnya selalu bersih ibunya nggak pernah kerja karena dia yang ngerjai semuanya mulai dari masak cuci gitu kan <laughs> nah atau apa yang dia bisa lakukan berbakti kepada orang tuanya, menyenangkan orang tuanya. Atau eh, apa saja yang bisa dia lakukan dalam birrul walidain. Ya, demikian demikian pula dengan silaturahim ya kepada karik kerabatnya, ya menyebarkan salam, memberi makan kepada orang miskin, para fukara, ya mengadakan perdamaian di antara manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar, menjaga lisan, menjaga kemaluan, berbuat kebaikan kepada tetangga, memuliakan tamu, berinfak di jalan Allah, menyingkirkan gangguan dari jalan, memberi nafkah kepada keluarga, istri dengan sesuatu yang lebih dari biasanya, ya. memberi bantuan kepada anak yatim, menziarahi orang sakit, menunaikan kebutuhan sama kaum muslimin, banyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan menahan diri dari menyakiti kaum muslimin tidak dengan lisannya, tidak pula dengan anggota badannya yang lain, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Termasuk ya, menjaga lisan tidak menyakiti kaum muslimin. Ya, nggak usah ngomongin fitnah fulan, fulan wala andan. Ya, banyak aja ibadah. Nah, al muslim man salim al muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah yang selamat kaum muslimin dari kejahatan lisannya dan tangannya. Baik, barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini amalan-amalan yang diantaranya bisa kita tingkatkan, kita perbanyak, kita jaga di 10 awal dari bulan Zulhijjah. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan uh, eh, majelis kita ini sebagai majelis yang diberkati olehnya dan diberikan kemanfaatan sehingga menjadi bekal kita di dalam menjalani kehidupan ini dan ketika ketemu Allah di akhirat kelak. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Dari orang-orang yang mendengarkan ucapan yang terbaik dan mengikutinya. Baik. Materinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah e, mempermudah untuk majelis yang berikutnya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh ikhwan kita. Hafizahumullah. Insyaallah kita jawab sesuai dengan yang dimudahkan oleh Allah. Ustaz, apakah hanya dengan berkata kotor pada 10 Dhul Hijjah ini dosanya dilipatkan? Iya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, yang dimurka oleh Allah, apapun itu, nilainya akan lebih besar di sisi Allah Taala. Dosanya akan dilipat gandakan. Ya, karena orang yang melakukan dosa di tempat-tempat yang suci, atau di hari-hari yang dimuliakan, yang diagungkan, yang semestinya dilaksanakan padanya ketaatan kepada Allah, tapi dia melaksanakan perbuatan dosa, nilainya dilipat gandakan oleh Allah taala sebagaimana orang yang melaksanakan ketaatan juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah. Salat malam jumlah paling sedikitnya berapa? Ya paling tidak witir. Ya, paling tidak witir. Nah, Berapa minimalnya sholat witir? Satu rekan minimal. Bagi yang memang waktunya tidak mencukupi untuk melaksanakan lebih daripada itu. Baik. Ada pertanyaan saya, insya Allah mau berkurban tak? Saya mungkin ada sedikit masukan. Kalau manggil itu jangan tak, Maksudnya apa itu tat itu? Ya, murtad wala apa? Manggil yang lengkap, ustad kayak gitu. Jadi ada maknanya. Tapi kalau tat gitu, penafsirannya bisa beda-beda. Ada orang yang anggap, wah ini murtad jangan-jangan. Baik. Kemarin siang saya lupa memotong kuku. Diulangi lagi, tat Allah yahdik. Saya lupa. Sahkah korban saya? Tat. <laughs> Sampai tiga kali. Apa saya harus bayar denda? Oh ini nggak ada, sudah. Cukup tiga ada. <laughs> Baik, korbannya sah. Ya. Kalau dikatakan batal sih tidak batal. korbannya tetap sah, cuma nilainya tidak sempurna. Nilainya tidak sempurna. Jadi nggak perlu bayar kafaroh. Ya, tidak ada kafarohnya. Hanya saja kurbanmu nilainya tidak sempurna. Apa hukum sholat Idul Adha? Sholat Id baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, kedua-duanya adalah sholat yang wajibah menurut pendapat yang paling kuat. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan para gadis perawan yang ada dalam pingitannya, bahkan wanita-wanita yang haid Meskipun mereka tidak sholat, tetap mereka keluar menyaksikan kaum muslimin, ya, menyaksikan uh, eh, sholat sholatul id. Nah, kalau tidak hukumnya wajib, maka tidak akan sampai demikian. Taib. Ini pertanyaannya apakah yang menjadi patokan utama ketika akan saum Arafah 9 Zulhijjah atau ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah? Artinya apabila di Saudi jamaah saat itu sedang wukuf di Arafah sedangkan di tempat kita belum masuk tanggal 9 Zulhijjah. Tadi telah kita jelaskan bahwa patokannya adalah sesuai dengan ru'yah wilayah masing-masing. Ya. Apabila pemerintahnya di suatu tempat mengumumkan bahwa ru'yah yang terlihat awal dari bulan Zulhijjah itu apakah mencocoki dengan Saudi Arabia atau tidak, maka dia mengikuti pemerintahnya setempat. Ia mengumumkan ru'yahnya. Nah, Adakah tuntunannya apabila satu keluarga akan berkorban untuk satu hewan domba? Misalkan harus beratas nama satu orang satu orang dan tidak bisa untuk satu keluarga keseluruhan. Contoh tahun ini berkorban untuk suami, tahun besok untuk istri, terus untuk anak dan seterusnya. Ya seperti yang sudah kita sebutkan tadi dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan bahwa seorang yang menyembelih seekor syah yaitu seekor kambing itu yudzi anhu wa an ahli baitihi. Yudzi anhu wa an ahli baitih. Ya cukup untuk dia dan untuk keluarganya. Nah, jadi tidak mesti harus satu-satu seperti ini. Baik. Pada hari raya Idul Adha disyariatkan bertakbir. Bagaimana takbir yang sesuai dengan syariat yang benar. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan dari perbuatan e, sebagian sahabat ya, bahwa ada beberapa lafaz takbir yang tanya seperti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tiga kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira atau Allahu Akbar, Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahil hamd atau Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Nah atau ada lafaz yang eh, juga berbeda disebutkan juga dari sebagian sahabat yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ini dikumandangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian Apakah pada tiap-tiap Ba'da salat fardu di hari Id dan hari-hari tasyrik juga disyariatkan bertakbir. Nah, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apa niatan yang benar dalam menghafal Al-Quran? Niat ibadah kepada Allah. Niat ibadah. Ada yang berpendapat bahwa di saat puasa kita nangis dengan sebab yang tidak jelas. Maksudnya gimana? Kita nangis dengan sebab yang tidak jelas, dengan sebab yang jelas itu batal. Oh. Apakah itu benar? Tolong jelaskan secara detail. Waduh, akut ini. Baik. Orang yang menangis tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tangisan itu membatalkan puasa. Ya. Apa dalilnya Ustaz? Enggak ada dalil. Ya, karena enggak ada dalil maka tidak membatalkan puasa. Nah, kalau ada dalil maka baru kita katakan puasanya batal. Karena hukum asalnya seorang yang berpuasa dia ibadah kepada Allah dengan ibadah yang benar sampai ada dalil yang, yang menyatakan bahwa ibadahnya itu rusak, batal. Maka kalau tidak ada dalil hukum asalnya ibadahnya tetap sah dan tidak batal. Baik. Mana yang didahulukan? Ustadz, mana yang didahulukan kurban apa bayar utang? Jazakallahu khairan. Baik. Hah? Rinci. Ini berarti harus detail. Tapi Hukum asalnya kurban itu apa? Hukum, asal, hukum asalnya kurban apa? Sunnah muakkadah. Bayar utang wajib kapan? Kalau sudah jatuh sudah jatuh tempo. Karena itu hak orang yang mempunyai piutang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, matlul matlul ghani zulmun. Ya, matlul ghani zulmun. Jadi mengulur ulur pembayaran hutang dari seorang yang mampu membayarnya itu adalah kezaliman. Maka enggak boleh kalau sudah jatuh tempo kita mampu dan orangnya menginginkan hartanya tersebut kita harus bayar. Nah kalau melihat dari penjelasan ini kalau kita harus memilih apakah kita kurban atau bayar hutang. Kalau hutang kita sudah jatuh tempo dan orang yang mempunyai piutang menginginkan hartanya, ya jangan nanti pakai kurban. Itu duitnya orang bayarkan. Ya, laksanakan yang menjadi kewajiban dulu. Karena kurban itu hanya sunnah muakkadah. Tapi kalau belum jatuh, jatuh tempo, ya belum jatuh tempo dan kau e, merasa bahwa nantinya akan bisa engkau lunasi bila jatuh tempo, ya, maka tidak mengapa engkau laksanakan sunnah muakkadah meskipun engkau masih mempunyai hutang. Sekarang engkau sudah punya harta tapi belum jatuh tempunya. Nah, engkau laksanakan sunnah muakkadah. Boleh. Dan apabila engkau mengkhawatirkan ketika jatuh tempo nanti engkau engkau tidak mampu untuk membayar hutangmu, ya, maka uangmu yang ada sekarang ya, sebaiknya engkau persiapkan untuk membayar hutang. Ya. Karena harta itu ada kaitannya dengan hak orang lain. Baik. Jadi rinciannya demikian. Dan apabila telah jatuh tempo sekalipun, tapi orang yang mempunyai piutang memberikan keringanan, memudahkan, dia tidak tergesa-gesa menuntut haknya. Ya. Dianjurkan sebaiknya engkau tanya kepadanya, bagaimana kalau saya pakai dulu hartamu untuk uang ini untuk korban ya. untuk mencari kepastian agar dia eh, apa bisa merelakan haknya. Nah, jangan sekedar hanya diduga-duga saja. Ya. Tanya kepadanya, dia menuntut hartanya segera atau dia memberikan kelonggaran. Kalau dia memberikan kelonggaran, engkau gunakan untuk korban. Maka inilah hal-hal yang mungkin bisa dibahas atau bisa dijelaskan di dalam uh, mana yang harus didahulukan didahulukan untuk menyembelih kurban atau membayar hutang. Jadi ada beberapa keadaan tadi. Kalau sudah jatuh tempo, orang yang menginginkan hartanya kewajibannya adalah membayar hutang. Kalau belum jatuh tempo dan engkau tahu bahwa nanti engkau akan bisa melunasi hutangmu, maka engkau dahulukan untuk berkurban. Kemudian yang ketiga, kalau engkau merasa bahwa engkau nanti tidak mampu meluta, melunasi hutangmu kalau engkau pakai harta tersebut untuk berkorban, sebaiknya engkau simpan hartamu untuk melunasi hutangmu itu. Ya. Nah, yang keempat, kalau telah jatuh tempo dan orang yang memberikan keringanan, maka tidak mengapa engkau menggunakannya untuk korban Yang engkau gunakan untuk korban. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana jika ada seorang yang sudah sangat tua, ingin berhaji dan waktu itu dia sudah mencukupi uangnya? dan keesokan harinya ada seorang anaknya yang sangat membutuhkan uang tersebut. Oleh karena orang tuanya itu kasihan terhadap anaknya yang sangat membutuhkan uang tersebut, apakah sikap orang tua tersebut benar? Dan padahal haji itu harus bersegera jika dia mempunyai uang atau mampu. Kalau kebutuhan anaknya itu bukan kebutuhan yang darurat, ya bukan sesuatu yang harus kalau tidak terancam keselamatannya, bahkan terancam nyawanya, ya, maka dia masih harus mengedepankan untuk hajinya. Ya. Dia kedepankan untuk hajinya. Misalnya hanya sekedar untuk modal jualan. Ya. Anaknya bisa pinjam dari yang lain atau dia carikan dari dana lain atau dia meminjam atas nama orang tuanya. Apa saja masih bisa dilakukan dengan cara yang lain. Tapi dia tetap harus segera haji sebab dia sudah punya kemampuan. Terutama anak yang tidak lagi di bawah tanggungannya, yang sudah mandiri, yang sudah bisa menafkahi dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau anak yang dalam tanggungannya, maka kewajibannya untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, kalau uang itu ternyata terpakai untuk memenuhi kebutuhan anak itu yang memang dibutuhkan oleh anak itu, ya, yang masih dalam tanggungannya, maka berarti dia belum mampu. Nah, berarti dia belum mampu. Baik. Tapi kalau sudah terlepas dari tanggung jawabnya, anak itu sudah mandiri. Apabila memang keadaannya darurat yang bisa mengancam keselamatan anaknya dan tidak ada jalan lain kecuali memakai uang haji itu, maka tidak mengapa dia menunda hajinya. Tapi kalau hanya sekedar sesuatu yang masih bisa dicarikan solusinya yang lain, tidak sepantasnya dia menggunakan uang haji tersebut. Barakallahu fikum, ini jawabannya. Nah. Apa contohnya kalau kebutuhannya darurat yang mau tidak mau harus dikeluarkan dari uang haji itu? Contohnya misalnya anaknya itu operasi ya, yang membutuhkan dana. Kalau tidak segera ada dana, operasinya akan tertunda dan nyawanya akan terancam. Sementara untuk mencari dana lain tidak mudah. Sementara ini harus sekarang juga. Kalau enggak, taruhannya nyawa. Nyawa anak itu. Maka tidak mengapa dia menunda hajinya. Min bab darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih diutamakan dari kemaslahatan. Nah, kalau tingkatannya tidak sampai seperti itu, ya jangan. Ya, jangan dia menggunakan uang hajinya khususnya bagi anaknya yang sudah mandiri. Ya, tapi kalau anak yang saya ulangi, anak yang sudah ber, masih berada di dalam tanggung jawabnya untuk menafkahi, maka dia harus mencukupkan kebutuhan anak itu. Itu adalah tanggung jawabnya dan kewajibannya. Taib. Tadi diterangkan bahwa jika kita melakukan sebuah amalan kebaikan, amalan kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan. Begitu pula dengan kita melakukan kemaksiatan, dosanya juga dilipat gandakan. Jika kemaksiatan itu kita lakukan tidak sengaja, apa yang harus dilakukan pertama? Kalau tidak sengaja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuatu yang tidak sengaja itu semoga dimaafkan oleh Allah ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya wahai Rabb kami janganlah engkau menyiksa kami jika kami lupa kemudian kami tersalah yakni melakukan suatu kesalahan tanpa sengaja nah maka kalau tidak sengaja maka mudah-mudahan tidak disiksa oleh Allah tidak terancam dengan dengan dosa ya dan tentunya ketidaksengajaan itu berangkat dari ketidakcerobohan. Kalau ketidaksengajaan itu berangkat dari kecerobohan, maka dia mendapatkan dosa karena kecerobohannya itu. Nah, karena kecerobohannya itu. Baik. Dan adakah doa yang khusus kita panjatkan di 10 awal di bulan Zulhijjah ini? Doa khusus tidak ada. Ya. Setahu saya doa khusus tidak ada. Tapi berdoalah kepada Allah dengan doa apa saja yang engkau mampu untuk membacanya. Mintalah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan maksud dari menghinakan diri apa? Dalam mempersiapkan menjelang bulan Dzulhijjah menghinakan diri. Barangkali yang dimaksud dengan menghinakan diri itu adalah di mana seorang merendahkan dirinya untuk ibadah kepada Allah. Yang menundukkan hati dan jiwanya, mempersiapkan badannya untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, pada umumnya kalimat menghinakan diri kalau terkait dengan ibadah maksudnya adalah menundukkan hati, menundukkan jiwa ya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. 6. Ini pertanyaan tentang puasa 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Apakah benar menghapuskan dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Seperti yang saya katakan tadi. Lafaz hadisnya adalah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, bukan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, bukan. Karena itu khususiah bagi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beliau saja yang mendapatkan jaminan itu. Tapi di sini adalah jaminan pahala dihapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya dengan pengertian-pengertian yang tadi telah dijelaskan barakallahu fikum kita cukupkan dulu sampai di sini insyaallah kita lanjutkan ba'dal asr wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh